Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau di sini setelah beliau menyebutkan mengenai Empat rukun terhadap beriman dengan takbir. Empat rukun beriman dengan takbir. Pertama Pertama al-ilmu, kedua al-kitabah, ketiga al-masyiah, keempat al-khalqu. Ingat-ingat. Nah, empat rukun di dalam beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah Naam al-ilmu. Al-ilmu maksudnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua kejadian yang ada di alam semesta ini. Yang sedang terjadi, telah terjadi, akan terjadi, yang tidak terjadi kalau terjadi tahu bagaimana terjadinya. Yang kedua adalah al-masyiah atau al-kitabah. Yang kedua adalah al-kitabah. Semua yang terjadi di alam semesta ini sudah tercatat dalam Lauhul mahfud. Semuanya sudah. Nah, barakallahu fikum bahkan tercatat sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? Kenapa? Apa? Dengan jarak berapa tahun? 50 ribu tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Dengan jarak 50 ribu tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga tadi Husain? Al-masyiah. Yang ketiga al-masyiah, yaitu apa? Semua yang terjadi di alam semesta ini tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menghendakinya. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Al-khalqu. Semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum, nah barakallahu fikum, antum antum makhluk bukan? Yang menciptakan antum makhluk bukan? Eh? Khalik ya. Perbuatan antum makhluk bukan? Antumnya makhluk, perbuatan antum makhluk juga. Itu penting karena jangan sampai yang tertukar. Jadi perbuatan hamba dan hamba itu sendiri adalah makhluk. Nah, barakallahu fikum kata Allah Taala berfirman, "Wallahu khalaqakum mama ta'malun." Allah lah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan yang kalian lakukan. Ikhwan fi din azza wa kata beliau di sini, waqad yas'alu sa'ilun fayaqul bisa jadi ada orang yang bertanya, seraya berkata ya ya'murul malak al-muwakkal bil ajinnah. Ini penting ini. Kan sudah kita bahas bahwasanya semuanya tertata dalam Lauhil Mahfud, semuanya. Semuanya tertata dalam Lauhil Mahfud. Nah, timbullah pertanyaan, bukankah Allah taala sudah merintahkan malaikat yang ditugaskan Nah, barakallahu fikum untuk mencatat di dalam janin. Nah, katanya sudah tercatat dalam Lauh mahfud. Kok ada catatan lagi gitu loh? Catatan yang dicatat oleh malaikat itu bagaimana? Nah, sumbernya dari mana? Paham ya? Itu maksudnya kita lihat di sini. Kata beliau, "Alaisallahu ya'murul malaka al-muwakkal bil ajinnah an yaktuba rizqa wal ajal wasyaqawah was-sa'adah?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menentahkan malaikat? Ha? yang ditugaskan untuk mencatat rezeki, ajal, kesengsaraan, kebahagiaan di dalam janin. Kapan ini ditugaskan kalau sudah usia berapa bulan? Di dalam kandungan ibu kita, kita semuanya pernah mengalaminya. Pernah mengalami, nah barakallahu fikum, di dalam kandungan ibu kita. Nah ketika usia berapa bulan diperintahkan untuk nah malaikat untuk mencatat rezeki, ajal, termasuk orang yang bahagia atau sengsara? Empat bulan. Kurang lebihnya berapa hari? Empat bulan. Kalau sebulannya misalkan 30 hari, berarti kurang lebihnya berapa hari? Hah? Empat bulan. Empat bulan itu berapa hari? Kalau eh, empat bulan berapa hari? Kalau sebulannya 30 hari Apa? 100 50 Eh 120 Ewa, ingat-ingat 120 hari Nah disitulah Allah telah perintahkan malaikat untuk apa? Mencatat rezekinya, ajalnya Dia termasuk orang yang sengsara atau orang, yang bahagia Semuanya tercatat Nah sekarang pertanyaannya Catatan itu diambil dari mana? Katanya sudah tercatat dalam Al-Mahfud kita lihat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ommi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda sesungguhnya salah seorang di antara kalian telah dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. Arba'ina yauman 40 hari. Nah, 40 hari ini 40 hari pertama masih berbentuk gumpalan air mani. Summa yakunu 'alaqatan misal dzalik kemudian 40 hari berikutnya Nah barakallahu fikum Naam menjadi Naam barakallahu fikum segumpal darah Summa yakunu mudghatan mithal dzalik, kemudian setelah itu 40 hari berikutnya sudah menjadi apa? segumpal daging. Summa yursilul ma summa yursalul malaku Fayan fir ruh. Kemudian malaikat diutus untuk meniupkan roh di dalamnya 120 hari, 4 bulan. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin diperintahkan untuk mencatat empat perkara. Diperintahkan untuk mencatat empat perkara. Nah, empat perkara ini apa saja, Yusuf? Rezekinya, ajalnya, amalannya. Apa? Kenapa? Amalannya dia termasuk orang yang bahagia atau sengsara. Empat. Paham ya? Nah, ini ketika sudah berusia 120 hari. Oleh karena itu para ulama telah menjelaskan kalau keguguran belum wujudnya berbentuk bayi, maka barakallahu fikum tidak perlu antum solatkan solat jenazah. Paham ya? Nah, tapi kalau sudah berwujud bayi 120 hari atau sudah 4 bulan intinya berwujud bayi, maka disolatkan sebagaimana seperti yang lainnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena itu pendapat yang kuatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Nubas rahimatullah alaih. Nah, jadi kalau ada keguguran, misalkan kok keluar gumpalan darah belum berbentuk bayi, nah barakallahu fikum maka enggak perlu antum salatkan. Cukup dikuburkan langsung. Tapi kalau sudah berbentuk bayi, ya sebagaimana yang seperti lakukan yang lainnya kalau memungkinkan untuk di mandiin, dimandiin semampunya. Kalaupun tidak, langsung dibuntelkan kafan, setelah itu disolatkan, dikuburkan. Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar selingan mengenai apa? Mengenai janin. Jawabannya apa jawabannya? Hadil kitabatu tafsilun li kitabati as-sabiqah. Ini penting ini. Tulisan ini yang ditulis oleh malaikat di dalam janin tadi itu adalah tulisan yang sudah terdahulu. Di mana? di dalam Lauhil mahfud, Ujung-ujungnya kembali ke Lauhil mahfud. Paham belum? Nah, jadi yang ditulis oleh malaikat itu tadi, rincian-rincian tadi itu diambil dari mana? Lauhil mahfud. Wa hiya ma'khudatun minal kitab sabiqah. Yang mana catatan malaikat tadi itu diambil dari catatan yang telah terdahulu. Allati fil Lauhil mahfud Yang ada di dalam Lauhil mahfud. Jadi, catatannya semuanya yang lengkap di mana yang lengkap? di dalam Lauhul Mahfudz. Adapun catatan malaikat tadi, rincian-rinciannya pun diambil dari mana? Diambil dari mana Abdurrahman? Diambil dari Lauhul Mahfudz. Na'am barakallahu fikum. Wa ja'a aidan fi Lailatul Qadar. Dan datang juga di dalam Nah barakallahu fikum malam Lailatul Qadar annallaha yuqaddiru ma yajri fis sanah min hayatin aw mautin aw jadbin aw hisbin aw rukhsil as'ar atau ghala'il as'ar atau al huruf wa dzalik itu penting di malam Lailatul Qadar terjadi kapan malam Lailatul Qadar itu Sya'ban atau Rajab Ramadan awal Ramadan atau pertengahan Ramadan awal eh, akhir nah akhir Ramadan eh, akhir-akhir Ramadan 10 malam terakhir di situ sebutan para ulama lagi dengan riwayat yang sahihah di malam-malam ganjil. Paham ya? Di malam-malam ganjil, bisa malam 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29 intinya apa? Rasulullah mengatakan iltamisuha fi asyul awakhir. Nah, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Sebutan riwayat yang lain di malam-malam ganjil. Jadi enggak ada malam Lailatul Qadar kok nah, eh, 17 Ramadan misalkan namanya malam turun Al-Qur'an itu enggak ada. Nah, barakallahu Allah musta'an. Kita lihat sini. Di malam tersebut, malam Lailatul Qadar, Allah taala menakdirkan seluruh apa yang akan terjadi dalam setahun. Berupa kehidupan, kematian, kemudian apa? Nan kemarau panjang ataupun musim hujan, harga murah ataupun harga mahal, peperangan atau semisalnya semuanya tercatat. Dalam setahun ya, ingatnya jadi catatan per tahun itu nah barakallahu fikum pada malam Lailatul Qadar itu catatan apa? Catatan per tahun. Nah barakallahu fikum seperti itu. Hada kulluhu fi Lailatul Qadar. Ini semuanya pada malam Lailatul Qadar. Semuanya pada malam Lailatul Qadar. Perhatikan baik-baik. Walidzalika sumiyat Nabi Lailatul Qadar oleh karena itu dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Li'annahu yuqaddar fiha ma yajri fis sanah dikarenakan apa ditakdirkan di situ, ditetapkan di situ apa-apa yang akan terjadi dalam setahun. Ingat-ingat ya catatan per tahun berarti pada malam Lailatul Qadar. Kalau catatan semuanya di mana letaknya? Di dalam Lauhul Mahfuz. Adapun catatan yang dibawa oleh malaikat, rincian-rincian yang ketika sudah berusia 120 hari atau 4 bulan tadi itu, catatannya diambil dari mana? Antum? Hah? Diambil dari Lahul mahfud Naam. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar, naam semuanya semua perkara sudah ditetapkan dengan bijaksana. Fal jawabu an dzalika kama sabaq jawabannya sebagaimana sudah kita lewati annal kitabata fi lailatul Qadar ma'khudatun min kitabil 'ammah fi mahfud. mahfuz masyaallah. Catatan yang dicatat pada malam Lailatul Qadar itu pun diambil dari catatan yang umum yaitu dalam Lauhil mahfud Ujung-ujungnya sumbernya berapa? Sumbernya. Antum. Ujung-ujungnya catatan dari sumbernya berapa? Sumber utamanya berapa? Abdul Aziz. Catatan loh, catatan semua tadi catatan ketika catatan tahunan, kemudian catatan yang ada di dalam janin, eh, catatan lainnya sumbernya ujung-ujungnya di mana? Lauhul Mahfud. Satu saja sumbernya. Lauhul Mahfud. Paham ya? Sumbernya Lauhul Mahfud. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan. Fala tanafiya wa la ta'arudha bainal adillah. Maka enggak ada pertentangan di antara dalil-dalil yang ada. Allah musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Tambah satu lagi. Wa yadullu ala hatain darajatain yang menunjukkan atas dua tingkatan ini al-ilm wal kitabah. Ingat-ingat al ilmu wal kitabah. Al-ilm Allah taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi. Kalau terjadi tahu bagaimana terjadinya. Wal kitabah, semuanya sudah tertata dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Naam. Qaulu ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Ini penting sekali. Ayat ini sering muncul ya. Nah, tidaklah musibah yang menimpa di muka bumi ini tidak pula yang menimpa pada diri kalian melainkan semuanya sudah tercatat sebelum Allah taala menciptakan musibah tersebut. Bayangkan. Sebelum Allah taala menciptakan musibah sudah tercatat. Si fulan hari ini jam sekian mendapatkan musibah. Paham ya? Sebelum musibah itu Allah ciptakan, tercatat belum? Tercatat. Paham maksudnya ya? Antum misalkan posisi antum nggak tahu kan? Nah, misalkan kerja kemudian pengennya dapat gaji yang banyak ternyata dapatnya sedikit, sudah tercatat semuanya. Pengennya apa? Santai ternyata gajinya besar, alhamdulillah misalkan. Nah, barakallahu fil tercatat juga itu. Tercatat ya, semuanya tercatat semuanya. Nah, barakallahu fil jadi enggak perlu khawatir. Jalani saja barakallahu fikum insyaallah semua sudah ada enam aturannya. Nabra'aha yakni nuzidaha wa nasluqaha. Ini penting sekali. Jadi sebelum Allah Taala menciptakan musibah itu sendiri sudah tercatat. Sudah tercatat. Contohnya antum barakallahu fikum misalkan jalan terpleset antum. Misalkan jalan kodrat terpleset. Sebelum antum terpleset sudah tercatat, ya enggak? Nah, terplesetnya antum itu eh, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakannya sebelum antum terpleset atau setelah terpleset? Hmm? Atau ketika terpleset? Catatannya sebelum. Ya enggak? Musibahnya Allah Subhanahu wa taala afannya ketika misalkan ada orang terpleset itu sudah takdirkan atau belum? Sudah. Nah, takdir terpleset itu sudah ditakdirkan tertata dalam Lauhul mahfud ya enggak? Nah, terpleset musibah atau bukan? Musibah. Nah, musibahnya itu barakallahu fikum, kapan Allah telah menciptakan orang yang terkena musibah? Hah? Apaan antum? Apa? Pada saat Yes, pada saat dia terkena musibah tadi. Paham ya? Nah, karena sebelumnya hanya tertata. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini. Fadala ala anna kullama yajri minal masa'ib annahu maktubun fil mahfud Ini menunjukkan bahwasanya segala musibah-musibah yang ada sudah tercatat dalam Lauhil mahfud Ada tingkatan yang ketiga dan yang keempat insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.